Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biijatihi wa jalali tatimu salihat la haula wa la quwata illa billah syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da usikum wa nafsi bitaqallah faqad fajal muttaqun وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما توفيق إلا بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الهوائج فإن الأمور تجري بالمقادير Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa kabar? Luar biasa antusias. Yes, yes, yes. Gitu atau harus never give up, nggak boleh menyerah. Atuda teh penyakit Jepang. Mister Atuda. Ya. Arahkan takwa untuk tetap dapat ridho Allah atuda eta teh. Ya. Selalu bertakwa. Karena Nabi pernah bersabda, kenapa atuda muncul? Salat heula tah. Geus atuda pameng pada melan da iya dunungan nitah da si emak miwarang atau da wiridnya da aku jauh engkau jauh kata Allah engkau dekat aku dekat sehasta demi sehasta sejengkal demi sejengkal pernah dengar hadis itu tergantung percepatan kita merespon apa yang Allah maui tentang hamba-hambanya ud'uni astajib lakum ingin apapun minta kepadaku Iya karena budu wa iya kanas benahi ibadahmu nanti aku benahi urusan kebutuhanmu hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man wakilkan kepada aku aku pengacaramu hambaku aku yang menolongmu kemana wae atuh gaya tara dibawa ke Allah masalah teh sekali digerok ke Allah atuh da ini kan al kasalu apa itu al kasalu kesel malas Al-kasalu daun, malas itu penyakit. Maka Nabi berdoa dari penyakit atuda ini. Apa doanya? Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hajan wal aji wal kasal wal bukhli wal jubni wa ghallabatid dain wa qahrir rijal. Kenapa orang banyak hutang? Karena malas. Nganyuk deui, nganyuk deui, mayar tara nepi ka era teh lain nu nganyukna nu mere nganyukna mun panggih nu nganyuk teh malibir mipir ka sisi sieun bajarkeun nagih pernah nggak punya perasaan seperti itu berarti pernah nginjeumkeun ini orang yang pinjamnya malah hare-hare eh. penyakit India hare-hare eh nu cileupeung menta deui nginjeum deui anu kamari kayak tuh ustad Kemarin kan nginjemna sejuta, Ustad karek nginjem merena lima ratus ribu. tunggakan lagi, dah Ustad buka hutang lima ratus, Jadi orang nu malik hutang, liur te. Nah tadi bayar atuda kan nginjemna sejuta atuda dewi wae. Rek itu wae. Hayang maut keur kikituan. Apapun bentuk kikituannya termasuk atuda. Maka al-kasalu daun, malas itu penyakit. Hati-hati penyakit ini nggak bisa diobati di rumah sakit. Mang bebe jauh lah, mang. Luas handphone aing yang nyokot. Atuh kru etama. Ya, Tuh pode si Budi tuh balik ah. Penyakit atuda ini nggak bisa diobati di klinik, rumah sakit, puskesmas, teu bisa gampang jeng saya mah ya kalau orang tidak minum kehausan tiga hari wafat orang tidak makan kelaparan seminggu wafat kalau orang kehausan batin kehausan jiwa kehausan nurani lalin tuh, weh ayah jelma tengaji seminggu jauh begung awak nanti, kunaon lulus tengaji eh katrans eh meni sakau kia ini penyakit batin mengobatinya pun harus muncul dari kesadaran sendiri teu bisa nu ngedua nu atuda mah dilongok dipangmoakeun brownies opieun nu ngeunah anger dahareun beak penyakit anger kalau orang sakit gigi ya dikasih resep seneng dia kunonsat sad baru itu ye koropok kasupan lingis aduh macedut kia ya ngenge tata waluh waluh waluh tahu waluh labu tahu waluh letik sepan hanet-hanet asupkan kan nyari huntuman kayak disada waluh waluh koplok senang orang ngelayat senang orang melayat senang orang berkunjung tapi kalau penyakit batin hari mana kemana eh bro tanang ngaji ka trans mau urang we kan di longok teh lain atau suku-suku orang awak-awak orang teu ngaji kumaha urang we ne kan kitu nu, nu ngedul mah ngubaranana kudu kumaha lamun nyeri beteng kalaparan ku bolu ku sangu ku jambu abc susu gehu nya cager tapi mau nyeri nakolbu teu cukup ku sangu kudu ku dilatih ikhlas Al-kasalu daun. Malas itu penyakit. Yang kemudian sindrom stadium lainnya teh ngaranna teh malas teh atuda. Atuda orangnya lain teh ngaji. Mun boga kabogo Bogor mah ngaji. Jadi ngajina jeung kabogo Bogor bonceng di mobilan. Boga kabogo encan. Asup neraka heueus ya Awas, ini saya menyanyi judul tanggung jawab beratin rangkenana tong pipiluan berat nggak bakalan kuat biar aku aja dah jo ayah atuda itu ya judul teh ya arahkan tingkatkan oh wah demi na demi amal sok sad ngobrol jeung sadudi sadu ka capek mending capek na mending capek engke mending capek engke Eh dibalik nih capek ayo Engke tinggal istirahat enam solihan. Bobo orang-orang soleh. Jadi mau ayah hisab, mau ayah catatan amal buruk karena dihabiskan amatnya untuk berbuat baik. Tapi nggak bisa kalau ada atuda mah. Salat lah atuda kagok. Kan off-road mah kala rotor. Terus mun mawat ke kotoran? Rek nyebut atuda ka Jibril. Ka Ijra ya. Ayo mau kalian atuda can siap. Oh tuh bisa. Apa Olga? Mautnya di mana? Singapura. Konon Olga Singapura berobat kena virus Ebola pulang umroh. Capek ting, ting kasirid naon, berobat ke Singapura hartanya habis. Kenapa orang berikhtiar berobat dan mengobati diri supaya terbebas dari kematian karena sakit bunganya kematian. Hati-hati, lebih dekat kalau sakit tuh ke Allah. Olga menyangka, Olga Saputra, menyangka di Singapura tidak ada malaikat pencabut nyawa. Israel Jakarta nelpon atuh. Si Olga kadinya tah, kuatana rek beak tah. Terus Israel rek dilawan ku Atuda. dah habis terang seganti dah. Israel di Singapura. Anggar mau. Ya. Dina Islam anu dibahas tibyanan likulli syai apapun kenapa saya cinta Islam. Kenapa saya tidak berhenti ngaji? Semua persoalan dijawab semuanya mun Google semaunya. Mun Google nanya masalah ke Google dijawab semaunya. Nangan dengan sanggup di Google oh. Nya eueuh nu nyatana gambarna we unggul. Anak saya ngejawabna ngeunaheun teh tadi. Eh kamari da puting mah sare di Ustad di Ustadudi eh nak cariin kaos kaki ayah dong ayah kan di depan ada laptop cari aja di google cabok dong atuda kurang diajarkan diajar kena gitu ayana naon ke google ayana naon ke google ini madhab googleiyah ya jamaah YouTube iya. Ini selalu badai madhab teh ya atau da ustad usumna muntah bobogohan teh aduh era nya atau da asa tegawa hei pak kabar jangan mengikuti kebanyakan orang atau da itu penyakit Islam mendiagnosa bahwa itu penyakit kalimat lain dari atuda tuh percik dari multiplier efek yang namanya kemalasan sok nu ngedua mah pasti jawabannya atau ayo sih kasih kabayan kabayan ayo orang lewat. Hayu ngalah suluh atau udah nyeri lengan ngumbah wadah sin ku cair rematik atau udah weh pas ker dahar ayo nges asak ya dahar kita tadi di titah era oh, eh, ini titah dahar mung ah eta mah riwehnya. jadi eksistis banyak alasan orang Jepang nggak suka maka kemunduran bangsa kita yang mayoritas muslim ini ini penyakit atuda Allahu Akbar, Allahu Akbar, insya Allah. Ya. Atu dana make agama, he? Nah, teh jumaahan. Atu dada abdi mah keur diajar istiqomahnya. Atu da tika punggur ge terang di masjid etaya ya atuh Atu da abdi mah nuju istiqomah tara kagodak nu jumaahan. Keren tuh atu dana. Nah, salat asar kaburitan, geus can. Nah, salat asar kaburitan atau da peperihan subuh kaburangannya diimbangi we ku asar-asar atau kaburitan Cilepeng tuh www.cilepeng.com Rek itu wae Hati-hati kematian mah tidak memandang da pameng, da kagok, da aya Kegiatan nggak bisa. Sesibuk apapun, musim salat datang, tolong mas, Sholat mas, dong ngopi belum mas? Oh, diam-diam baik. Sholat dong sholat. Bising jadi sholat terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala salah. Hayya la haula wa la quwata illa billah. Ingin bahagia? Salat. Bukan salat yang menyebabkanmu sibuk, tapi kesibukanmu yang lalu kemudian melalaikan kita salat, betul nggak? Salat atuh, Mang. Sebelum disolatkan lelah karena penyakit atudaknya akut atuda kumanya eh kurang teh kiih tadi kumah jadi sih mawa najis kita sahat tadi kumah bersyukur siang meski itu tidak dikuma dikumah tidak tita dihamplas cik atu mikil ada enggak perintah Islam yang memberatkan ada enggak sok jawab dalam jumaahan kemampu salat bari nangtung bari diuk sholli iman salat sambil berdiri fa'ilam tastati faqaidan fa'ilam tastati ala janbi temampu salat bari nangtung sok bari diuk temampu bari diuk bari ngagoler temampu bari ngagoler ku isarat temampu ku isarat GPS keruan penduduk setempat isaratan setan semodar tiga kali saja dipanggil Allah nah eta disikapiku atuda kunaon teu infak da can beungar jangan menunggu kaya untuk bersedekah bersedekahlah saat itu Allah kayakan jadi penyakit atuda bagaimana pengobatannya imam penyakit batin menjada wajada bersungguh-sungguh pasti berhasil masih ada penyakit atuda apalagi subuh ya ah atuda karek adan ah atuda karek komat ada ayah kene ngaji kewe di tukang salat mah jadi masbuker heuh ahli masbuk ya yeah. nyalahkeun geus mah masbuk nyalahkan imam di imam teh make sujud tilawah surat al-a'la wasjud waqtarib saya masbuk di rokaat kedua imamna dibacaan eta tata langsung sujud subhanallah subhanallah teu ngartieun nyawa sujud tilawah dari tama ku imamnya di aja sujud tilawah gara-gara atuda dah siapa di awal tuh ngiluan jadi tahu ada pengumuman bahwa di sholat itu akan sujud tilawah sebab mas buker tuh ngerasa bener nyalakan imam subhanallah subhanallah apa sujud tilawah di kita banyak loh yang punya penyakit atuda tapi mengomong ngomong juga nu bener nawa yang ngedua pede hijrah wah sapang pertamana ilmu eh, can boga pertama sholat langsung assalamualaikum nanti langsung kakenca assalamualaikum warahmatullah ditato hijrah assalamualaikum warahmatullah non melong assalamualaikum non melong beda yang sholat lain melong kang akan salah ya perlu berilmu maka ku ilmu dijelaskan al kasalu daun obat males mah kudu paham menjada wajada bersungguh-sungguh pasti berhasil pertanyaannya saya ulang ya Allah bisa tuh mere langsung Sepat apa kita ke Allah itu kepantasan dan kelayakan yang segala hajat diijabah tong atuda datangi Allah di sepertiga malam awal tengah akhir sok gerak tong lo bacurhat ka ustad bareh jempolna ngajawaban DM rebuan masalahnya nu kitu-kitu masalah jodoh masalah galau resah gelisah gundah gulana kan geus dibere jalana datangi Allah na bawa masalah ke Allah ya Allah abdi gaduh masalah tong ngomong ce Allah teh kurang apa seuseu banget kalau dibalikan bawa orang ke masalah heh masalah Sebesar apapun kamu, aku punya Allah yang lebih besar dari kamu. Lompat tak masalah. Karena mana nu receh Allah teh. Ya Allah, kau bogoh direbut batur. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jangan jodohkan dia dengan siapapun kecuali denganku. Maksa. Kalau dia memang terbaik untukku, tempatkan aku dia di sisiku, tapi kalau bukan yang terbaik untukku, tempatkan dia di sisimu. Payahan ya Allah. Nah ganggu kausuhan. La ilaha nyata arti la ilaha illallah. Wahdahu hanya dia satu. La ilah tidak ada ilah kecuali Allah. Non artinya wahdahu dia satu. Non arti wahdahu la syarikalah tong musyrik kita musyrik sih nyembah makhluknya bukan nyembah Allahnya. Keluarkan kebesaran makhluk dalam kolbu kita, masukkan kebesaran Allah. Nanti yang naon ku Allah diantar ke Faham? Hilangkan penyakit atudana. Kunaon can kawin? Atuda can boga duit. Ayo kawin ku duit naon. Ayo ku duit, boga duit tapi ayo eta sok. Kawin mah ku kawani, emang. Nah, iya nunggas kawin, orang yang kawin deh. Mana nggak kawangi. Atau dah istri galak, ke musrik. Sen ku pamajikan teh musrik. Eh demo di gasibu. Allahu Akbar. Saya ulama, saya Palestin. Cek pamajikan teh, ayah pulang. Balik weh. Pret ah. Tong obat kagorowokan kalau weh tuh. aing mah teh sieun ku sasaha sieun aku Allah pamajikan itu Kang yang ku pamajikan <laughs> onggo la ilaha illallah atuh da ustad gandeng mun ngamakna tong didengi. iya nu sok jadi ilah kedua teh ya tanun di lantai dua saya mau tanya bu waktu nikah ingat nggak yang sudah nikah nih yang belum nikah kasihan deh lo <laughs> ya Waktu nikah ingat nggak? Kalau suka lihat pernikahan nggak teman-teman yang menikah? Saya tikahkan, cek saha, cek bapak anak. Anak saya kepada bla bla bla bla. Cek laki, saya terima nikahnya. Jadi nu kawin teh laki. Sepakat? Ya laki macan kawin. karena kphp Eh, sekali deh. Ayo ngaji jenang kudu kalem dikatai ngambang baledog ancur bau perempuan yang dinikahkan kepada kita teh titipan ah rizki yang kita cari dalam nafkah kita untuk keluarga itu pun titipan ah Allah saya nikahkan anak saya nyiru kami binti Ki ihan, nyiru kami kaki ihan ya kepada Lam Lamsijan ceksi Lamsijan saya terima nikahnya nampi titipan ya nah, orang ke Mekah dititipan onta alus onta nate katitipan ya cokotong tergantung sanggup tuh ayo onta na alus bisa ditumpahkan ah cokot kamu bikang mah nah seri bikang mah si susu onta nah eh tata rucingan kunon hayam jago eueuh lengenan kesabab hayam bikang eueuh susuan <laughs> naon anak. awas kapal kahimah deh nu mah ingat tuh sileupeng babi lempangna tunggu. Ah? Atuda da era ini nung bapana babi Kenaun babi lempangna ngungkuk atau daerah rumah sak manehna anak haram nah anak haram atau kan nyaho KBG babi mau nuk kawin resmi ayah babi ngantri di KUA jadi babi era minder beda jeng bangkong kenaan bangkong nak ngaclok. Kenaun atau indung bapak nalin babi ere <laughs> tang aja pasti setelah kalau mah ya orang ngepihak-pihakan onta, kurang orang Arab tadi matong sih nitip sok dia sabager tuh ontana bager anggur ah, usapan eh mereci susu so kalau mau ambil ambil aja meresorangan jika di Arab mereka Madinah ayah didinya tukang susu onta sok efek tuh onta nanti kadoan molotot kau orang teh cabotong saya tuh di PHP kan kedon molotot kanu di pihak anana tak istri-istri orang teh pihak an Allah maka doraka lamun istri molotot ka salaki nya onta wae cabo, <laughs> entong RT layak tuh istri marah kepada suami nah kan dititipkan temenang di PHP kan mengambek nah orang teh lelembangan di jalan ini nitip onta tarima tong tergantung gelis tuh ontana gitu ayo goreng ukur mencret onta mencret mah kenal. kudu ngomehan gede itu dan dirinya nage terima nikahnya orang-orang yang kamu sukai ayo terus mah entong ah tersangem gitu ya paham ya berarti rizki no di PHP kan kasar lagi teh tisa nah ini pembelaan buat perempuan kudu berimbang Bu, lamun suami telat ngambil nafkah, ngasih nafkah ke kita. Cokot we langsung tina dompetna. San mun kapangi kumaha salaki ngambek? Jawab. Badai nyandak titipan Allah. Setuju, Bu? Takbir. Angkat heula. Kerang bebetkeun. Atuh da awewe mah resep dipuji. Ya. titipan Allah cokot bu misalnya kita telat mere nafkah cokot tuh nyandak titipan Allah kan nafkah nudik ku akang dipastikan teh itu teh hakikatnya pemberian Allah maka disuhun sambil lihat seminggu genuhun nya ibu tong egois misalnya salaki maut ngilu maut eh. berarti salah kita nusaha nu Allah tong cerik misalnya salaki maut teh lebay Harapun kuburan sotong waka dikubur buru rek hujan bu abis ini hese move on salah kita ke di bogo-bogona ke nyanya-nyana abi ah, ya Allah tuh kalau kadon nyabut salah abis. Ah, nyabut tiang listrik eh hari ibu kamana wae buru-buru rek dikubur cek rasul kudu disegerakan penguburan mah Ustaz atuh dah yang ningali sok singsatkeun Boleh nasetik curi kadang ngagukuk ustad kuma eh si busok sok maka perempuan kurang disunahkan ikut ke penguburan karena sok ngahalangan kurang terkesel kesel suntrung we naik eh. deui ret ah caing teh seminggu kelihatan masih sedih dua minggu sudah agak cerah-cerah tiga minggu habis masa idah buka kabogoh deui kawin deui adil tuh salakina yang kawin di kerhirup di halangannya luar biasa salaki mawat masa idah habis mawadi lalaki ka imah kawin salakina kasinggung nangis di kuburan sia pas malam pertama na langsung didatangan sia eta kasur menang meli aing kamari aing yang kawin di halangan ku sia sia egois dicekek ku aing yang salaki mana yang nanya sok reka kawin mas sok tapi kata di tukang saha ah. atuda atuda ustad atuda itu mah kan ngesmawat mau takdir kawin deh takdir nah takdir nu iya mah bisa narima takdir nu itu mantu ini contoh saja bertauhid ke Allah kabeh di Allah, semua diurus oleh Allah, semua kembali kepada Allah. Cik atau mikir. Ibu resep ke suami nu taat ke Allah, resep? Resep teh buka taat ke Allah. Bukti taat ke Allah taat ke suami, Dan taat ke suami teh perintah Allah. Ibu pengen nggak punya cowok soleha? Berarti cowoknya bencong. Karena nyebut pengen teh pikir Allah tuh Allah rusuhan atau udah rusuh lemot lemot rusuh rusuh ibu pengen punya suami soleh yuk iya. gelo gelo gelo suami mah soleh bu mun istri soleh KBG pengen bu punya suami soleh ya bukti suami kita soleh teh taat ke Allah seneng nggak kalau punya suami taat ke Allah Seneng nggak punya suami taat ke ibu? Oh parentah. Musrik taat ke ibu mah. Mundeke ibu taat ke suami. Setuju tidak? Setuju. ku akan. Ngemah wadah ku akan. Moe popoyan ku akang, istrika ku akan. Ibu mah duduk manis, taat saja. Muncik salaki, sarena kenteng. Taat weh. ame teu pasea. Nol maksudnya entong nanya maksud awak ame pelta gede tuing. Sukan kapanasan mah lemakna palid. Ya. Taat enggeus mun hoream beresan. Kudu taat. Ya. Bu suka ya Kau punya suami bertauhid suka? Jawab batu. Suka, suka apa? Alhamdulillah. Yuk bertauhid yuk. Dengan cara menikah lagi. Suka nggak bu? Allah wae di debatku si ibu Ayo Aing kawin deh saya tak, Allah. Menang tuh bu suami orang kawin deh. Tetap pada nak, Juara. Subhanallah bersyukur berarti istri tanya astia. Tong disakiti. Mereka malaikat tak bersayap. Sosok dari ibu buat anak-anak kita. Jangan sakiti hatinya. Mana kawin deh tong bebeja bising nyerian. Ayo Allah nyarek tuh orang kawin deh. Ay ibu nyarek tuh. Jadi Allah teh itu geningan. Sembah ya. Si atuh mikir. Tapi ya atuh dah teh nepi ka ya. Atuh dah abdi nanya, ah, mau nyala lepaskan sawareh salaki nyandung teh ah ka ibu ame nya teu capek teuing masuk budak teu capek teuing eh salaki panggil jeung mau budak leutik di jalan budak saya tak budak nu ti Tasik mun saleh mah alhamdulillah ya Allah boga budak teu kudu ngajurukeun beres urusan tuh nu berat mah saleh tah kenapa saleh teramat karena atuda atuda jeung abi wae ripuh a ibu we nu ripuh Ku bersyukur maturipu. Maka ini yang belum menikah ya, saya patuakan. Menikahlah setelah sebelum mapan. Karena ibu-ibu akan marah nanti. Menikahlah sebelum ma mapan. Nanti setelah mapan menikah lagi. Tuh, Sangsaraan aja urang. Ah, pet ah. Loba nu harga. Jadi sangsara kutu satu juma. Nah, Ustaz jadi curhat kieu ini tauhid tertinggi ya yang surga nu mana coba untuk siap diuji saya tidak akan bosan mengulang-ulang percontohan Allah Nabi nu diuji ayah ibu yang suka surga siap nggak ujiannya tuh nggak ulang. naon bukan orang jero bukan kawauhan kayak ngasup surga langsung emang bioskop yang semua itu bisa buka kawawuhan ya nama. ya kamu asup sur diuji bu apa ujiannya Ibrahim harus dibakar api tutung tak ente ujian ukur ngetes iman te percaya tuh kak kami ayo buduknya seumur umur tadi BPJS-an tadi jam sostekan tapi kembali utuh kan Isa sangsara atuda protes tuh Allah di mere sangsara ka abi teh ada atuda abi yang benghar. Terus sahade tah Yusuf dikunclungkeun ka sumur. Atuda henteu. Cicing weh. Da Allah mah menyiksa hambanya, cuman diuji. Ayo ujian. Menang nanyakeun kan nah, Soal jawaban ke ujian di kelas. Bu naon bu iya. Mau dijawab pasti mana teh ke ujian? Jawab sorangan. Ya. Ingin lulus sekolah? Sok atuh sing bener menyikapi ujian. Salah satu penghambat ujian teh penyakit yang muncul kemudian jadi eksistis banyak alasan, divent tapi tidak merubah keadaan secara signifikan bernama atuda. Atuda kumah Ustaz lain teh hayang umroh teh budak sekolah. Sekolah mau tamat-tamat ya. Umroh lah Bu, budak sekolah umroh anger misalkan. bu nanti jakat, ah umroh jakat. Ustaz dahar sapa poe Hese nyanya dari ibuna suatu atuh jadi hese dahar teh ibu kurang bersyukur bu bayar pajak awak teh zakat. bersyukur tadi bere buuk kenahan panas pernah ditagih ku Allah pajaknya pajak buuk salamar sekian dibere halista talang ameh cai teh langsung nganu panon dikuru diganti ku sifat pas kehujanan jadi bebengetan rata kan rujit ya jika kuntil jika kuntilanak tidak gol bulu mata nges alus di berenu original ganti ku inyuk kanginan jadi kikituan ngawinkan budak budakna panganten awewe hajat di dangdanan gelis budakna inungna mung eleh gelis bulu matana lu gede pas orang sasaman bu wilujengnya barokallahu laka mudah-mudahan berkah pernikahan putra putrina bu ting keperempuanan tinggi cepan orang sekali ngicep balik deh jadi aduh ustaz pun nya nyiksa diri faham nggak semua ada fungsinya tong dirusak ku atuda atuda ustaz abdi pegek sanes pegek mancung nu tertunda dioperasi makai solikin penuh solikin silikon eh jadi gelo Sion ngali banget pamajikan teh sehingga tidak gor terbalik doi menas ya wawujeng aloma cerita diciptakan walau lucu teheras telelus kebayang temun celi heras cek cek hamur bantal ngaudang sare soek bantal naik motor kan naik bapak syukur sete atuda atuda wae titahku Allah ngedua eta eh, celi sabaraha eueuh suku cadangna teh lapan nage lapan Allah cik mikir dengekeun pangero Allah teh ieu mah digeran ku Allah atuda atuda ka abi mah rek salatna mun geus beunghar atuda abi mah teh salatna miskin keneh salat mah keur beunghar jeung miskin parentah tah ceuli tah pamerti Allah sok kadenge tara adan ceuli ngeunah tuh nya coba mun ceuli heuras nya atau jeg-jeg soek kudang sare teh kudangan tai celi pahit nah usah apa penangasan sugan teh soek pah pahit Coklat katon bat sarua jeung oh tai cili pahit kabayang teh mun tai cili amis Wow udang sare teh ngetrukeun sireum boga peternakan Rabbana ma khalaqta batila. Biar penyakit atudiana leungit tah diterangkan setik setik Kunaon irung make bulu filter eta teh. disedot bersih terus. Kuma eta nyimpen celigi Allah ma apiknya digigir. Coba celigi di dia Allah akbar lucu. Urang ngadoana sok aneh-aneh ke Allah. Omong omes ma otak mesum. sehingga nunggu nanya mau mun boga panona curug siapa tukang noong pasti mun panona curug mangena kanu kana liang koncikeun kitu kan tapi mendahar sambal sia modal Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Cik atu mikir di antara pergantian siang dan malam seluruh ciptaan Allah apapun yang Allah ciptakan di kehidupan dunia ini ada maksud dan tujuannya dan tidak ada yang batil. Kunaon leungeun beresiku Medahar ngeunah. Coba tuh bisa nilep. Hmm. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? sok lalaki mah beda lempang jeung awewe lalaki mah juga jeep gitu eh, ya lempeng awewe mah Nah, kenapa? Ada yang harus dilindungi rahim. Maka suspensi naga beda. sebreaker naga beda. Karena harus menjaga rahim tempat manusia disimpan sementara di rahim itu. Lalaki mah gitu ya lempeng. Karena nggak ada yang dijaga. Waduk only paling. Tai lah. Wah, lamun kersarangan ada heunya Allah tuh bagar pisan suku nilap geratu ngena naik kana tangga teh tek tek coba mun dibere jerek tiga zombie kadieu teh resep kawanana naos ka tiga tiga balap karung sekali dikeruan ku Allah sekali ditaku ku Allah dilawan Allah ku atuda atuda sin teu adil atuda sin nganyerikeun kita saha nyeri ibu teh kunaon sih bet nyeri hati bu kunaon eta teh hati teh nusa nyeri hati ustad salaki tara balik hantapkeun kayak maot sorangan hati teh nu Allah nu boga nyeri bikin ya Allah minta hati yang baru yang ngeskotor kotor bayana ya ngeslemot lemot loba memori tu parugu popotoan wae Nah nabat nyari hati bu tentang tong nyeri hati nu ikhlas mah tara nyari hatian bukan ikhlas kalau masih sakit bukan sabar kalau masih berat tak eta agama teh sanggup teh nanya nu ngewa mere nu koret nah ibu bet galak kasih ibu eta geluh tuh dah bu nu geluh mah tong dilawan ku geluh mun itu tai jelema berarti ibu tai hayam sarua geluh nanya mun orai kunaon orai di mana suku suku mama cok atuh, kecok. Orang membuka sifat. Mun macok macok deh. Mun ibu ayah tetangga gila di gelehan deh orai berarti. Sarua. Anu lebih parah ti orai buaya. Non. Nyebut buaya tong melongka orang atuh. Berapa buaya syariah. Buaya mah wewe. lalaki mah paya. Anaknya si ayah. Ya. Buaya mah parah mere dahar kabuaya mah di dahar jeung nu mere daharna karena badak sungutna ya batur ngewana ukur saeutik di dahar dibunuh buaya orai macok macok deh buaya mah diberi dahar di dahar jeung nu mere daharna sarakah aya eh, deui nu rada anjing apa anjing anjing mau di bageran bager Oh, oh, alungan daging. Uh, uh. Jadi bagir. Oh, nges, nges. Jadi saya boga ilmu naklukan anjing. Anjing mas segede kumawai anjing ada bermain rek naon. Tewak beungna usapan. Pasti cicing. Ternyata entak orang mulai kurbannya oh, baru dok ngajar rogo sapi limosin rek digubrakan meniru abus ke masjid sapi no ngamuk saya teh geruan sapi effendi atau. ingat peribahasa bagai kerbau dicucuk hidung eh cocokan sapi segede kumage cocokan tengkep irungnya dikil bawa ke handap terus dikewer nukirna pasti ngedeprek lima ribu meni kusa rw rw nawe katajong Maka ilmu atuh anom asup ka kolong sindrek etana donggoma setak kebru. eh aku udah dipraktekan wae saya numpang janggung badagna di dia satpam aku udah dipraktekan gak satpam Ayah aya ilmuna gelut mana? aku udah make loba gerak tinggal Steven Seagal gelut nanti sederhana ngelawan anjingnya. pernah saya dakwah ke satu daerah masyarakatnya kurang respon disambutna lain ku jamaah ku anjing oh, oh wah atau anjing ngagogok ka naon ka pawang anjing gogok deui ku aing gitu tong tong sarwana tad kalau mah teh wake beurna usapan kedeprek usapan bere dahareun ini anjing ini bageran bager deui tah eta can bener lamun batur bager ka orang bager wajar udah bager Islamah ekstrim batur ngewa urang kudu batur ngewat tanya batur koret bere sanggup tuh atuh da ustad berarti tuh ikhlas tah nu bahaya tina atuda teh lahir ketidakikhlasan sementara musyrik itu dosa yang tidak diampuni ujungnya kalau ke bawah mati apa lawan musyrik musyrik terkecil ada ria apa lawan ria ikhlas tong hayang kaciriku jelema nah geningan ka Trans Studio Bandung mah ngaji teh semangat bela naik Grab atuda rame rasep, karulis atuda bahaya positif negatif atuda itu bahaya jadi tidak ikhlas sementara Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin tidak diperintahkan beribadah kepadaku kecuali dengan cara yang ikhlas untuk menjalankan agama yang lurus ini. Tadi saya di awal membaca ayat wa taufik illa billah. Tidak ada taufik kekuatan untuk melangkahkan ke masjid ini kalau masih ada sifat atuda atau sudah diobati dengan la haula wala quwata illa billah. Maka haya ala salah ya al falah, haya ala ta'in dalam adan disambut dengan sambutan pendengar mustami la haula wala quwata illa jangan sombong. Bising niat telurus datang datang tapi atuh da resep di transma balik nalo baca janun hawewena garulis resep we mun patuker sendal teh bisa pelong pelong teh sendalnya ya ya langsung balik carekan Anak jadi kelom. ya. Awas ah, innamal amalu bin maka utlubul hawaij fa innal umra tajri bil maqadir hilangkan atuda jalankan semuanya dengan niat karena Allah lapang dada tadi saya dengar rabbi surahli sadri wayasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli kenapa hatimu berat wahai Muhammad pada aku yang meringankan beban di hatimu. Alam nasroh laka sodrok. na angka wijrok. Sujud. Nanti aku beban bebanmu aku hilangkan. Surat cinta ti ya, Hambaku ketika kau bermasalah resah melau risau galau kadia datang atuh wasta'inu bisa wasalah. Kau berwudu aku tersenyum padamu karena kau bersolek untukku kata Allah. Kau menghadap kiblat, aku siap siaga untuk menyikapi melayani kamu kenapa menghadap. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Kau ruku tergopoh-gopoh dalam kehidupanmu karena lelah mengejar yang sudah dijaminkan berupa duniamu. Kau tidak yakin kepadaku, kau hampir jatuh di kehidupanmu. Simbuna ruku, hampir labuh ditahan ku Allah. Ketika kau tak kuat, kau terpuruk sujud. Aku usap punggungmu, beban di punggungmu begitu beratnya hambaku. Untung kau kembali kepadaku. Alam nasroh laka sodrok, robi sroh di sodri dalam sujud kita. Ya Allah, lapangkan dadaku, ringankan beban urusanku. Wasirli amri. Ketika duduk di antara dua sujud, kalau tersenyum kepada kita, hambaku aku rindu padamu. Sujud lagi, siapa yang mengusikmu? Aku cinta padamu hambaku. Maka jarak terdekat hamba dengan robnya di mana? Di sujud. Berbisik kepada bumi. Langit pun mendengar. Lalu ketika salam ke kanan dan kiri, Allah menyatakan proklamasi dirinya untuk setiap hambanya. Siapa yang mengusikmu? Aku yang mengusiknya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Keselamatan itu dari Allah. Tiga kamari sudah kajian di Kopi brai dengan para dokter dan profesor dari seluruh disiplin ilmu ngarobroa. Tok bagian Ustaz Epi, setelah omongannya terlalu tinggi cete masalah negara dan bangsa mah, ya kabudayaan mah teraku cucuk muning ku tulang pedak. Masalah kita mah sampah, sampah hati, sampah masyarakat. Musuh terbesar kita mah sampah. Islam menganjurkan di runtah tong kamanawai manawai kamari cicahum kena tsunami. pada jauh ke lautnya. Tiba-tiba isuk-isuk kursi sudut kasur dari sisi jalan. Brio ada di walungan di antapani. Tsunami gara-gara masalah kecil sampah. Saya ikut bicara, sudahlah kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Dari hal yang kecil, dari diri sendiri, dari saat ini. Ya, sehingga masalah selesai. roli, rohli sorry, wayasirli, amri. Wahlul ukdata milisani, lancarkan lidahku ya Allah untuk menyatakan kesananya menyatukan. Yuk dekati Allahnya, entong loba alasan. Bangsa kita teh mayoritas muslim, banyak kayaan terubah-rubah. Akhirnya saya habis ngaji di Kopi brai saya merenung sekapung ilmu teh jadi ngahalangan. Sombong dengan keilmuan, nggak mau bergaul dengan kalangan bawah. Padahal mereka omongannya lebih benar karena obrolan warung kopi mah lebih objektif dan jujur. Ya, yang tidak terdengar oleh kalangan atas. Maka kudu rahmatan lil alamin. Da ustad atau da komunitasnya mah bisa. Di akhirat mah KBG buligir, setuju tidak? Sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti di mahsyar semua orang bertelanjang kaki, bertelanjang badan? Tak ada selembar benang pun di setiap badan manusia yang dikumpulkan. Berarti jelema sibuk melong orang ke abi tong GR saat itu manusia sibuk dengan pertanggungjawaban amalnya wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih ada orang tua lari dari anaknya suami lari dari istrinya atau sebaliknya karena sibuk kullu yauma idin sa'nu nih semua sibuk dengan urusan masing-masing tak tong sibuk wa batur persibuk diri dengan menghilangkan penyakit atuda ya dari setiap atuda tuh banyak alasan sederhana nama gitulah la haula wala quwata illa jangan merasa pintar harus pintar merasa oke okay, tersisa 15 menit untuk dua pertanyaan lah sementara kalau cukup waktu kita tambah Ahwat satu, ikhwan satu. Nanti kuma MC ya. Sik, ya. Jazakallah khairan buat Ustadz FBV yang sudah memberikan uh, materinya pada sore kali ini. Ya, Ustaz, alhamdulillah banyak yang banyak yang masuk pertanyaan. Uh, jadi mohon maaf apabila ada pertanyaan yang memang belum uh, saya bacakan karena saking banyaknya jadi saya pilih satu-satu ya. Uh, ini Ustaz, sebentar saya pilih dulu. oh, banyak banget ya, lumayan juga nih untuk wilayah Seke Pondok, insya Allah pada Isya kita ada kajian Seke Pondok Cadas ya. ya nih. Assalamualaikum Ustaz, saya dengan Muhammad Ridwan katanya. Bagaimana saat ada seseorang yang bunuh diri, lalu keluarga mengadakan pengajian dan doa bersama untuk orang itu? Apakah dosa seseorang itu bisa diampuni atau tidak? Bagaimana ada sebuah keluarga, anggota keluarganya bunuh diri, tapi tetap mengayakan pengajian? kesyukuran bunuh diri etah syukuran sok dijungjurigan mah baiknya dipegat ya ini tradisi ya jadi kita mau anu mau teng ngariung maca yasin tenan sih ngan saya masuk ningali urusan ibadah mah ka Rasulullah eh, Rasulullah ketika ditinggalkan Khadijah malamnya setelah menguburkannya ruang riung tejeng sahabat maca surat-surat tertentu nyanggus etage jawaban untuk nyaho tong nyanya wana ini kasusnya nggak semaut bunuh diri tulis petingnya ngariung pengajian syukuran budak eta bunuh diri ternyata na budak eta teh budak baong nunggus teh bisa dicarek akhirnya bunuh diri atau keluarga nate alhamdulillah budak hideng mau sorangan maksudnya bukan seperti itu saya paham boleh nggak mengadakan kenduri eh ngadoakan mah ada lain kernu didoakan pahalanan tapi kernu ngadoa ke mata ketika ada fikih muncul ada tetangga saya bunuh diri Saat salatan tong salatan we dan salat melain kenu mawat tapi kenu hi, hirup jadi boleh soknya supaya tenuturkan baru nuh di diri nges keluargana ditinggalkan mawat bunuh diri terus tetangga onang ngaji tapi kaprustasi anjir ima mah kudu bunuh diri deh we taulah sampai mengganggu psikolog lagi. oke okay, dah next lagi selanjutnya assalamualaikum Ustaz saya Rusman dari Cimahi, Cimahi lagi ya. Yeah. Ya. Uh, bagaimana caranya agar kita memaafkan orang lain dan bagaimana agar kita melupakan kebaikan kita kepada orang lain? Hatur nuhun. Siap. Yang terberat dari memaafkan itu bukan memaafkannya. Kamu punya salah nih ke aku. Mitnah misalkan. Tad asa tegena eh, kudu ngomong ya sing maut isuk keren pamitan teh. Kaos nyawa jadwal maut. Teh sad dengan ngaganggu sare. Kunaon numit nah ustad teh saya. Memaafkan mah gampang, aku maafkan kamu. Tapi harus ada yang ditebus. Kenapa dia harus dimaafkan? Kata siang di fitnahnya, kamu rumah di mana Jungberung? Lembang sia, ti jungbrung ti dia ka jungbrung ti jungbrung ka dia Supaya yang menang pangampura salat atuh. Kan aya syarat. Istighfar. Tapi istighfar nanti kudu ditebus hak adami mah. Naon apa yang harus saya lakukan dari rumah ke sini? Kamu punya bantal? Punya awur-awur takapasna. Nepi ka dia tinggal cangkangna, sad tinggal cangkangna nyanggeus. Balik deh cokotan deh Kira-kira terkumpul semua enggak? berat beratna memfitnah dan berdosa teh. Mun umur teh cukup teka tobatan bahaya. Nah, sekarang ada kesalahan sama seorang. saat bagaimana non tadi memaafkan? Sebentar saya cek lagi. Soalnya masih banyak yang masuk. Obat tuing. Non? melupakan kebaikan kita kepada ya. orang lain nyetong diinget-inget atuh ya. ya memaafkan orang lain dan bagaimana agar kita melupakan kebaikan kita sama orang lain? memaafkan itu kebaikan yang ngeseh dan dokter berat dari memaafkan mah melupakan kenapa dia harus dimaafkan tak eta nama memaafkan teh bagaimana cara melupakan kebaikan kita kepada orang lain nyetong ya, diinget-inget mun inget tong yang kebaikan dan nusok poho mah nusok inget jika ngapakan Quran nah sok poho karena pernah ingat mun bung poho tong ngapalkeun paham liurnya jawabannya udah pertanyaan lagi liur sok baiklah tengah hati mah paling ngudag deui lah sok aya deui mang tiga lagi Ustaz sok Assalamualaikum Salam Nama anak Iman dari Kiara Condong Okman oh, kuma Anda pengen bertanya bagaimana menyikapi orang yang semaunya ke orang lain, membentak dengan kata-kata kebun binatang hmm. bahkan melecehkan orang lain. E, saya harus seperti apa? Menegurnya tidak bisa karena tidak berani. Atau saya harus nulik dia dialungkan ke walungan, Pak Ustad. Terima Utang, kasih. ekstrim dialungkan ke walungan mah. Ika pinuki mah paling gampang, paling enak gelut dan gendut. Perepan nanti kejauhan. mudah engap, perepan deh, mudah engap kepe paeh jaga jarak aman jeng nukiman daripada pusing Terus apa karakternya gitu tong di deketan daripada di, di deketan nggak nyari hatikan tahu diri jaga jarak aman kecuali mau mengingatkan mana nyari hati batur nyerikan mah orang tapi sekali awang sok mulai dipencet lagi dekek sambar kan sama jadi kalau ada di masyarakat bikin resah seorang tetangga antapkan we sampai banyak korban yang laporan nggak saya cicing kurang beresan anak mana gitu wae mulai gitu wae dahar tas CTM sarekeun mau balik jadi kalau tidak sanggup memberitahu ad auful iman sudah jaga jarak jaga jarak aman ya entong di pikiran gitu mah pindah imah saya mah ya tetangga ribu pindah we imah daripada mikiran si etanya cina si eta nu mikiran orang emang gua cowok mengapa ya sok deh uh, dua lagi stat dari Ahwat sok uh, ini pertanyaan rada ekstrim ya. Dimana kalau ada yang hamil di luar nikah, kitanya harus nikah dua kali? Dimana kalau ada yang hamil di luar nikah, kitanya harus nikah dua kali? Menurut hukum Islam eh, yang hamil mah jangan dinikahkan, suruh lahir dulu. Diurang riweuh, sok dikawinkan cenah ustad asal selamat, nyonges cilaka. Tak sama sok hindar anu hamil. Ai kamari bu kamana wae, Pak kan Abdi budak nggak saya eh, apa pasangan anak buru-buru kawinkan ku ibu dipersulit gara-gara jupa-jupa hajat bla bla bla bla kabar kabarudak kari kituan di luar nikah enak hamil duluan dah wah hamil belakangan hamil mah diharap obat di tukang kejadian kumah ustad kawinkan tong, tunggu budaknya nabi kalahir asing lah dua tahun lamun kia hukum jinah mah lamun salah eh, e, lengoh jeng lengoh Didera, lalu diasingkan lamun anu geus boga pamajikan hajina aja anu boga salaki eta dibunuh dua-duana berlaku makanya baca hukum-hukum Islam tak ya aneh di orang mah nu hamil dikawinkan lain cina ngajuru lah Engke terjadi percampuran antara hak dan batil karena hamil di luar nikah mah haram dikawinkan atau jadi campur budaknya jadi liur engkena jadi abu-abu naon ayatna wala talbisul haqqo bil batil tong dicampurkeun bereskeun heula sampai manehna bersih tadi dinya windi da dah hukum Islam nu asli nama lain gitu kalau saya ngebahas membolehkan yang hamil dinikahkan demi menutupi wirang keluarga nanti hukum aslinya hilang power yang enggak saya kembali ke normatif nu hamil duluan mah cina ngalahirkan heula era resiko tanggung mangga mamam kita sah kikituan atau untung temawat maot kikituannya Sok jadi dua di jadi. Terakhir Ustaz terakhir. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana meyakinkan orang tua bahwa pilihan kita itu insya Allah yang terbaik? Bagaimana meyakinkan orang tua bahwa pilihan, pilihan kita, kita itu yang, yang terbaik? nyasing alus. We dua nana ngayakin ke nana. Ahlak tingkatkan, hormat kakolotnya dijuarakan. Saya dulu termasuk yang tidak disetujui oleh mertua karena selengean teh datangnya mana naon modana ukur percaya diri nya ragu atau orang tua ge tapi dibuktikan dengan proses kebetulan istri saya mau mengimbangi meyakinkan orang tua bahwa pilihan saya tuh si AA tuh tersalah dipilih jadi caroge mul mulyani Ani Mulyani jadi mul milih si AF itu tersalah buktikan kamu sabar kalau kamu kolab kamu dipupuas nggak semua kalau setuju Terus urangna terkuat mental, alhamdulillah saya bertahan dengan istri saya yang sekarang. Ya, dan saya lagi bangun pertahanannya bagaimana istri saya punya teman istrinya lagi. Ya. Sampai saya dinobatkan oleh mertua almarhum Minantu paling famous karena berani membuktikan bahwa dia benar-benar. Nah, ini kan pertanyaannya gitu, bagaimana meyakinkan orang tua tentang pilihan kita bahwa pilihan kita itu tepatnya buktikan weh bahwa Anda tidak salah memilih. memilih. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Semoga penyakit atuda dalam setiap diri bisa dihilangkan dengan doa ini. Saya sekali semuanya sekali. Allahumma, Allahumma. Ya, Allah. ya Allah, aku, aku. a'udzubika berlindung kepadamu, berlindung kepadamu. minal hammi. minal hammi teh dari kesedihan Walhajan dari rasa khawatir minal walhajan, wal walkasal dari rasa takut dan kemalasan wal dari kepeditan peditannya naon kepelitan pelit bakhil wal wagolabatidain wa dari tenggelam dalam hutang wakohri qahri rijal dari tekanan keadaan Sok. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wal aji wal kasal wal bukhli wal jubni wa dain wa qahri rizal. Sok apakan doa ketika kita terlilit hutang, malas, ngedua, sieunan, khawatir borangan, ai borangan mah gampang kita ya hirup mung borangan sing loba ngadahar tarasi jadi tarasian aku lo kali hadar astagfirullahaladzim walakum walakuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh